Dari Makkah menuju ke Al-Madinatul Nabawiyah. Lalu kemudian tidak ada yang tinggal di Makkah dari kaum muslimin kecuali beberapa orang. Orang. dan di antara mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bersama dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan beberapa sahabat yang lainnya hal ini disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau tidaklah melakukan hijrah sampai beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika turun firman Allah Jalla wa ala Faqul Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin sehingga ayat ini menjelaskan dan menerangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anjuran untuk berhijrah keluar meninggalkan kampung halamannya menuju ke Al-Madinatul madinah Nabawiyah di mana kaum muslimin mereka telah menanti nanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah kita jelaskan pula awal kali perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan upaya orang-orang kafir Quraisy untuk menghalang-halangi hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan mereka berupaya untuk membunuh Rasulullah alaihi salatu wassalam apabila beliau keluar dari rumahnya sehingga mereka sempat mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam namun dengan kekuasaan Allah jalla wa ala maka Allah tabaraka wa taala menyelamatkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau keluar dalam keadaan tenang dan tidak terlihat oleh mereka yang mengepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Nabi alaihi salatu wasallam sempat menaburkan tanah di setiap kepala orang-orang kafir Quraisy dalam keadaan mereka tidak merasa apa yang ditaburkan di atas kepala mereka dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan telah kita sebutkan pula bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala anhu sempat bersembunyi di sebuah gua yang disebut dengan gua Thur kurang lebih tiga malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala anhu lalu kemudian setelah mereka selama tiga malam di tempat tersebut Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya yang dituntun oleh seorang kafir Quraisy. Namun dia penuh amanah yang bernama Ibnu Raiqid. Lalu berkata Al-Hafidh Ibnu Kathir Abu Al-Fida Imaduddin Ismail Ibn Umar Al-Shahir Bibni Kathir Rahimahullahu Ta'ala Wajah al-musyrikuna fi talabihima ila thawr. Dan datanglah orang-orang musyrik dalam mencari keduanya, yaitu mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ila thawrin. Mereka mendatanginya sampai ke gua Thawr. Sampai ke gua Thawr. Mereka sempat menaiki bukit dan berada di dekat gua Thawr tempat persembunyiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada awalnya mereka tidak mencari tempat ini. Hal ini disebabkan karena gua Thawr ini letaknya bertentangan dengan perjalanan menuju ke Madinah. Kalau dari Mekah seseorang hendak berangkat menuju Madinah maka Gua Thawr ini kalau seorang ke Gua Thawr berarti dia menjauhi kota Madinah sehingga pada awalnya orang-orang musyrikin mereka tidak mencari ke Gua Thawr dan mereka mencari jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendekati ke arah Madinah namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu beliau pun berusaha untuk mengambil siasat dan mem, yani berusaha untuk menghindar dari pengejaran orang-orang kafir Quraisy maka beliau pun mengambil jalan yang dimungkinkan bagi orang-orang Quraisy tersebut tidak akan mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau pun mengambil jalan sengaja yang bertentangan dengan perjalanan menuju ke Al-Madinah nabawiyah untuk menghindari pelacakan jejak orang-orang kafir Quraisy terhadap mereka berdua. Namun sempat setelah itu mereka pun akhirnya melakukan pencarian sampai ke ke gua Thawr ini. Wa ma hunaka min al-amakin. Dan mereka pun mencari yang di sekitar bukit tersebut dari tempat-tempat. Hatta innahum marru ala babil ghar. Bahkan mereka orang-orang kafir Quraisy sempat melewati pintu gua tersebut. Jadi gua itu ya dia apabila seorang tidak masuki gua itu seperti turun ke bawah. Jadi mulut gua itu menghadap ke atas. Nah, mereka sempat melewati pintu gua itu. Wahadat aqdamuhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pada saat mereka lewat, kaki-kaki mereka itu bertepatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq yang berada di dalam gua tersebut. Abu Bakar melihat kaki mereka berjalan di depan mulut gua Thawr tersebut. Wa ammallahu alaihim babal ghar. Dan Allah Subhanahu wa taala membutakan kepada mereka mulut gua tersebut. Wa yuqalu wallahu alam dan ada atau dikatakan wallahu alam innal ankabut saddat ala babil ghar wa inna hamamataini ashashata ala babihi ada yang menyebutkan bahwa sarang laba-laba itu sempat menutupi pintu gua tersebut dan demikian pula dua burung merpati dua burung merpati mereka sempat bersarang di depan mulut gua Thor tersebut sehingga ketika orang-orang kafir Quraisy mereka sempat melewati mulut gua tersebut dan melihat ada sarang laba-laba dan melihat dua ekor merpati yang bersarang di mulut gua tersebut mereka mengatakan tidak mungkin tidak mungkin Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam dalam gua tersebut sebab kalau mereka masuk ke dalamnya tentu sarang laba-laba itu sudah jadi rusak. Dan tentu tidak akan mungkin ada sarang apa ada sarang merpati di situ. Sehingga mereka tidak mencari sampai ke bagian dalam gua tersebut. Namun riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang riwayat ini gharibun jiddan. Ini adalah riwayat yang sangat aneh yakni tidak sahih. Berita ini penyebutan tentang sarang laba-laba demikian pula e, dua burung merpati yang bersarang di depan pintu gua tersebut. Wallahu taala a'lam.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 Ketika orang-orang kafir mengeluarkan beliau, beliau salah satu di antara dua orang yang kemudian mereka berdua berada di dalam gua. Lalu kemudian salah satunya mengatakan kepada sahabatnya, "La tahzan innallaha ma'ana." Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Lalu kemudian Allah Jalla wa'ala menurunkan ketenangan kepadanya. Dan menguatkan dengan tentara-tentara lam tarauha yang kalian tidak melihatnya. Ini yang menjadi syahid. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Menunjukkan bahwa di sana ada malaikat-malaikat yang menutupi pandangan orang-orang kafir Quraisy dari melihat mulut gua tersebut ya dan sarang laba-laba demikian pula sarang burung merpati dan mereka bukanlah tentara-tentara yang tidak terlihat ya kalaulah ditafsirkan ayat ini kepada sarang laba-laba demikian pula uh, burung merpati yang bertelur yang bersarang di tempat tersebut maka ini berarti terlihat sementara ayat ini mengatakan sesuatu yang tidak terlihat wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Allah Subhanahu wa taala menguatkannya dengan tentara-tentara yang kalian tidak melihatnya. Berarti yang dimaksud di sini bukanlah sarang laba-laba, bukan uh, sarang burung merpati, namun yang dimaksud adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang tidak tampak di pandangan manusia. Dari kalangan para malaikat yang memberikan perlindungan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam bersama dengan sahabatnya. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya dan Allah menjadikan kalimat orang-orang kafir menjadi rendah dan hina. Dan kalimat Allah menjadi kalimat yang maha tinggi dan mulia. Wallahu azizun hakim. Wadhalika anna Abu Bakr radhiyallahu anhu dan yang demikian itu pada saat kejadian bersembunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar li syiddati hirsihi bakah hina marra al musyrikun ya disebabkan karena sangat ya berusahanya Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu an memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai nangis Abu Bakar As Siddiq ketika beliau melihat lewatnya orang-orang musyrikin di depan pintu gua itu. Khawatir beliau. Jangan sampai mereka diketahui tempat persembunyiannya oleh orang-orang musyrikin. Yang paling beliau khawatirkan jangan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertangkap. Lalu kemudian ditahan oleh orang-orang musyrikin dan kemudian mereka akan berusaha untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Abu Bakar siddiq radhiyallahu anhu. Sampai beliau menangis. Melihat kaki-kaki orang-orang musyrikin mereka melewati pintu gua tersebut. Wa qala lalu kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, Lau anna ahadahum nadhara mawdi'a qadamaihi la ra'ana." Wahai Rasulullah, kalaulah seandainya salah seorang mereka melihat kepada tempat kedua kaki mereka, Kalaulah seandainya salah seorang mereka melihat tempat berpijaknya kedua kaki mereka, niscaya dia akan melihat kami di sini. Karena mulut gua itu seperti yang kita sebutkan di bagian kaki. Sehingga kalau mereka melihat saja ke bawah, maka niscaya mereka akan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya, menenangkan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu an beliau mengatakan ya Abu Bakrin ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma wahai Abu Bakar apa persangkaanmu terhadap dua orang yang Allah yang ketiga di antara mereka berdua Allah yang ketiga yang berada di antara mereka berdua. Dalam ayat disebutkan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih wahai Abu Bakar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Kebersamaan Allah dengan kedua hambanya ini dalam artian Allah memberikan perlindungan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pemeliharaan kepada keduanya dari upaya orang-orang kafir yang hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا Tidaklah ada tiga orang yang berbisik-bisik melainkan Allah yang keempat. Tidaklah ada lima orang yang berbisik-bisik melainkan Allah yang keenam. Tidaklah jumlah mereka berkurang atau lebih dari itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Itulah yang disebut dengan ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Dan kebersamaan Allah terhadap hamba-hambanya ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut ma'iyatun ammah, kebersamaan secara umum. Allah bersama seluruh hamba dalam artian Allah Jalla wa'ala mengetahui apa saja yang mereka perbuat, apa saja yang mereka lakukan, apapun aktivitas mereka, tidak ada satupun yang tersamarkan dari Allah Jalla wa'ala. Dan ma'iyah yang kedua itu ma'iyatun khasah. Kebersamaan secara khusus yang konsekuensinya adalah pertolongan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut dan itulah yang dimaksud di dalam ayat ini. La tahzan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Yang selalu menemaninya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan memelihara kamu dari manusia. Ancaman mereka hendak membunuh kamu. Itu sudah mendapatkan jaminan dari Allah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan meninggal sampai beliau menyempurnakan tugasnya menyampaikan dakwah kepada umat ini. Lalu berkata Al-Hafidh Mukathir rahimahullah, "Walamma kana ba'da thalath ja'ahum ibnu uraiqit birrahilatain farakibahuma maka tatkala telah melalui tiga malam maka ibnu uraiqit ibnu ini yang telah disewa oleh Abu Bakar Siddiq untuk menjadi penunjuk jalan menuju ke Madinah dia orang kafir orang musyrik namun dia diketahui sebagai seorang yang amanah ya diperintahkan untuk tutup berita maka dia menutup berita tidak membongkarnya meskipun dia seorang yang kafir maka datanglah Ibnu Raifat ini mendatangi keduanya dengan membawa dua kendaraan farakibahuma maka keduanya pun mengendarai kendaraannya yaitu Rasulullah alaihissalam dan Abu Bakar Siddiq wa ardafa Abu Bakrin Amir bin Fuhairah lalu kemudian Abu Bakar itu membonceng Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah yang kita jelaskan sebelumnya dia yang mengembalangkan kambing-kambing Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wasara Daili amamahuma ala rahilatihi. Sedangkan Ad-Daili yaitu Ibnu Uraiqib yang menjadi penunjuk jalan itu berjalan di depan mereka berdua juga di atas kendaraannya menuntun keduanya hingga tiba di Al-Madinatul Nabawiyah. وجعلت قريش لمن جاء بواحد من محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه مئة من الإبل maka orang-orang Quraisy pun mengumumkan coba lihat jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Siddiq ini sudah dianggap sebagai teroris tingkat paling utama di antara mereka. Ya, orang yang paling dicari. Ini Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, sampai mereka membuat sayembara. Siapa yang mampu mendatangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an, maka dia akan ditebus dengan 100 ekor unta. Dia akan mendapatkan 100 ekor unta. Siapa yang mampu membawa kepalanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat Karena mereka sudah putus asa, enggak mampu lagi. Akhirnya mencoba siapa ditawarkan kepada orang-orang yang tergiur dengan dunia untuk menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Benar apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau menasihatkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Ha. Wa'lam law anna al-ummata law ijtama'u ala ayyadurruka bisyai lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allah alaik. Kalaulah sekiranya seluruh umat ini mereka bersatu untuk mendatangkan kemudaratan kepadamu, mereka tidak akan mampu kecuali apabila itu telah menjadi sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun mereka punya persenjataan yang lengkap, meskipun mereka memiliki alat yang serba canggih jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk tidak sampainya kebodohan itu kepada hamba tersebut tidak akan sampai ya wa alam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak apa yang menimpa kamu tidak akan terhindar darimu dan apa yang terhindar darimu tidak akan mungkin bisa menimpa kamu Rufiatil aqlam wa jafatis suhuf. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam takdirnya. Maka ini memberikan rasa ketenangan kepada diri seorang mukmin rahimakumullah. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang dituntut bagi seorang mukmin menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai meskipun ketika seorang menjalankan perintah Allah tersebut menyebabkan dia harus kehilangan nyawa dan kehilangan harta. Dia jalankan. Dia jalankan. Nah. Ya. Kenapa? Matinya dia itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Jalla wa'ala menakdirkan bahwa dia tidak dia akan terhindar dari musibah tersebut, dia akan terhindar. Kalau Allah Jalla wa'ala menetapkan, dia tidak akan mati dalam peperangan itu. Dia tidak akan mati. Nah, rasa percaya yang penuh keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan ketenangan dalam kehidupan seorang mukmin. Ini ma'asyar ikhwah Allah. Lihat orang-orang kafir Quraisy bingung. Mereka ingin mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka ingin membunuhnya dan bahkan buat sayembara seperti ini. Siapa yang mampu membawa Rasulullah maka akan mendapatkan tebusan 100 ekor unta. Falamma marru bihayyi mudlij. Maka tatkala mereka Rasulullah SAW dan rombongannya melewati kampung Mudlij. Basura bihim Suraqah bin Malik bin Ju'shum sayyidu Mudlij. Maka ternyata perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diawasi oleh Suraka bin Malik. Dia berhasil melihat Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq dalam perjalanan tersebut. Dan dia adalah pimpinan kabilah Mudlij. Farakiba Jawadah, maka dia pun mengendarai kudanya yang bagus. Dengan tujuan agar kemudian dia bisa menjangkau dan mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian menyerahkan kepalanya kepada orang-orang kafir Quraisy dapat 100 ekor unta ini harapan Surah bin Malik ya jadi diberikan iming-imingan dunia Wallahu musta'an wasara fi talabihim lalu kemudian dia pun berjalan untuk mencari mereka falamma qaruba minhum wa sami'a qira'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam maka tatkala Suraqah bin Malik semakin mendekati mereka dan bahkan dia sempat mendengarkan bacaan Qur'annya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tetap dalam keadaan tenang. Beliau sambil membaca Al-Qur'anul Karim. Wa Abu Bakar radhiyallahu anhu yukfirul iltifat. Sementara Abu Bakar Siddiq rasa cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak ingin Rasulullah terluka sedikit pun. Beliau tidak menginginkan Rasulullah dimudaratkan oleh Suraqah bin Malik ini. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq? Yuksirul iltifat. Dia terus menoleh. Ini semakin dekat, semakin dekat. Ya. Sementara Rasulullah tidak menoleh sama sekali. Terus berjalan sambil membaca Al-Quranul Karim. Sementara Abu Bakar Siddiq terus memperhatikan dari belakang bahwa Suraqah bin Malik semakin mendekat, semakin mendekat. Hadaran ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khawatir jangan sampai dia melukai Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam la yaltafitu. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh sama sekali. Terus beliau berjalan. Subhanallah, tenangnya beliau dalam menghadapi hal ini. Faqala Abu Bakrin, akhirnya Abu Bakar ketika melihat Suraqah semakin mendekat, dia pun mengatakan ya Rasulullah, hadza Suraqah bin Malik qad rahiqana. Wahai Rasulullah, ini Suraqah bin Malik telah menjangkau kami, telah mendapati kami. Ketika semakin mendekat Suraqah bin Malik, fada'a alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan Suraqah bin Malik agar diberikan musibah. Setelah berdoa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fasakot yada farasi fil ard. Itu kedua kaki kudanya langsung tenggelam ke dalam bumi. Ya, kedua kaki kudanya setelah doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung tenggelam ke dalam bumi. Ya, kalau kudanya sudah nggak bisa berlari, bagaimana mungkin dia akan bisa menjangkau Rasulullah SAW? Dia berusaha menarik, nggak bisa, tenggelam. Nah, Faqala akhirnya Suraka bin Malik mengatakan qad alimtu anna alladhi asabani bidu'aikuma. Benar-benar aku mengetahui, benar-benar aku yakin bahwa sesungguhnya yang menimpa aku ini karena doa kalian berdua. Yakin dia. Tahu dia bahwa dia mendapatkan musibah ini karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadu Allah li, tolong doakan agar Allah menyelamatkan aku walakuma alayya an arudda nas ankum dan aku memberikan jaminan aku akan menghilangkan jejak kalian berdua dari yang lainnya. Nah, aku akan menghilangkan jejak kalian dari yang lainnya. Ya, ini kalau ada orang bertanya, oh nggak ada, lewat sini nggak ada. Artinya dia memberi jaminan untuk memberikan perlindungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Siddiq, sehingga dia tidak dalam pengejaran orang-orang kafir Quraisy. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah ini seorang yang rahim, ya. orang penuh kasih sayang. Nah, orang yang sangat bersemangat untuk memberikan hidayah kepada umatnya. Ini Rasulullah Alaihissalam. Sudah sekian tahun lamanya beliau berdakwah. Cobaan yang menimpa beliau luar biasa bertubi-tubi. Nah, bahkan sempat ditawarkan ketika beliau berdakwah di Taif, ya kan? Sempat ditawarkan oleh malaikat, kalau ingin menjatuhkan gunung pada mereka akan dijatuhkan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Aku berharap di antara mereka ada satu kaum yang akan dikeluarkan dalam keadaan mereka tidak mencukutukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadah. Kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Nah, ketika mendengarkan ucapan Suraka bin Malik ini? Apakah beliau mengatakan, "Wah, sudah, biar mampus kalian kamu di situ, sampai mati aja kamu tenggelam di situ." Kan tidak. Subhanallah, beliau masih berharap semoga hamba Allah ini diberi hidayah. Fada'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fautliqa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan kepadanya, maka dia pun dilepaskan. Wa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat lahu kitaban. Setelah dia dilepaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, minta lagi kepada Rasulullah. Meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tolong dituliskan kepadanya kitab yang di sana dia akan diberikan keamanan. Yang dia tidak akan diganggu sama sekali. Tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan keamanan kepadanya. Fakatabalahu Abu Bakr fi adim. Maka Abu Bakar sedik menuliskan di di kulit ya. Sepotongan kulit, kulit hewan dituliskan ya. Tulisan surat yang di dalam berisi pemberian keamanan kepada Suraka bin Malik. Dan ini terus dipegang oleh Suraka bin Malik. Bahwa dia tidak akan diganggu, dia tidak akan disakiti. Ya, karena dia pun telah berjanji untuk memberikan perlindungan kepada Rasulullah dan tidak memberikan berita kepada orang-orang kafir Quraisy. Waraja ayakululina. setelah itu dia kembali, dia pun mengatakan pada orang-orang ya, kafir Quraisy, qad kufitum ma Kalau lewat sini sudah cukup, biar saya yang jaga. Ya. Tidak akan mungkin mereka lewat sini. <laughs> Padahal mereka sudah lewat, ya. Maka dia mengatakan pada manusia, qad kufitum hauna, sudah cukup di sini. Ya, kami yang yang memberikan jaminan. Nah. Waqad jaa musliman amah hajjatil wada'. Dan Suraqah bin Malik ini masuk Islam pada Hajjatul Wada'. Pada Hajjatul Wada' dia sempat datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam wa dafa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-kitab alladhi katabahu lahu. Dan dia menyerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulisan yang sempat dituliskan untuknya. Di sini disebutkan bahwa yang menulis surat tersebut adalah Abu Bakar. Namun dalam sahih uh, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang menulisnya adalah Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah yang menulis surat tersebut lalu diberikan kepada Suraqah bin Malik fawafa lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima wa'adah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan atau menepati apa yang telah beliau janjikan kepada Suraqah bin Malik yaitu memberikan eh, jaminan keamanan kepada surakah wa huwa lidzalika ahlun dan begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang memang berhak untuk menjalankan hal ini dalam hal menepati janji Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai seorang yang amanah beliau tidak diketahui mengingkari satu janji yang telah beliau janjikan kepada siapapun bahkan kepada orang yang kafir seperti Suraqah bin Malik yang kemudian akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Wa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masirati dzalika bi khaymatai ummi ma'bad. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melanjutkan perjalanan hijrahnya dan beliau sempat singgah di dua kemahnya Ummu Ma'bad ya ibunya Abdullah bin Mas'ud faqala indaha dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat beristirahat di siang hari di kemah tersebut waraat min ayati nubuwwatihi fisyah dan Ummu Ma'bad sempat melihat tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan yang berkenan tentang eh, kambing-kambing beliau. Jadi pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kemah Ummu Ma'bad. Lalu beliau ingin beristirahat. Ketika itu masih dalam keadaan kafirah. ya, dia dan suaminya masih dalam keadaan kafirah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat dan kondisi ketika itu ada kondisi yang kering ya, kondisi paceklik. Nah, sementara kambing-kambing yang ada di negeri tersebut kurus-kurus, tidak ada yang mengeluarkan air susu. Nah, walhasil dalam kisah yang panjang Naam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Ummu Ma'bad untuk mengambil air susu dari kambingnya. Dia mengatakan kambing ini enggak ada susunya, tapi silakan kamu mencobanya. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air susu yang banyak sekali, ya, sehingga cukup untuk mereka semua. Wahal biha labanan kathira. Lalu kemudian diperah, ya, susu yang sangat banyak sekali fi sanatin mujribatin ma baharal uqul sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang paceklik penuh yang yang kekeringan sesuatu yang sangat menakjubkan akal seseorang ya dan ini juga merupakan salah satu tanda yang menunjukkan kenabian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alhamdulillah uh, sampai di sini insyaallah yang kita bacakan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله